عليكم ورحمة الله ada di jilbab. Tidak ada di jilbab. Ya, jadi mirip seperti buku-buku hadis yang ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Maka dari itu buku ini harus kita lihat dari dua sisi. Satu sisi sebagai buku hadis yang mudah untuk dihafal, mudah untuk di, uh, dimengerti karena sudah dibagi-bagi hadisnya dalam kitab-kitab dan dari sisi yang lain buku ini kita pandang sebagai buku fikih dan kita akan mensyarah buku ini atau berhubung marah ini ditinjau dari ya, sisi fikihnya yaitu kandungan-kandungan fikih yang terdapat di dalamnya maka sebelum kita masuk pada pembahasan-pembahasan fikih ada baiknya kita berbicara sedikit tentang ilmu fikih, keutamaannya eh, dan perkembangannya hingga sampai sekarang ini. Kita fikih mengenai keutamaan ilmu fikih tentu tidak diragukan lagi. Karena salah satu tujuan diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk dipahami dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan ibadah ya, hudud dan muamalah di dalam Islam itu sangat bergantung kepada ilmu fikih yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang. Jika ia tidak memiliki pengetahuan tentang fikih, maka mungkin banyak hal-hal syariat yang terluput darinya. Ya, yang terluput darinya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa fikih ini merupakan e, faktor kebahagiaan dan kebaikan bagi seorang muslim dunia maupun akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, ya kebaikan ini mencakup dua kebaikan yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat khairai dunia wal akhirat maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia taufik untuk memahami agama untuk tafaqquh fid al artinya paham itu pemahaman yang benar yang tepat di dalam agama karena agama ini perlu dipahami dengan benar dan pengamalannya juga harus diamalkan dengan tepat. Kalau tidak, maka akan menyimpang. Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran dan Hadis, tapi pemahamannya menyimpang. Ada orang-orang ya yang memiliki ya kita katakan pemahaman, akan tapi pemahamannya keliru dan menyimpang, yaitu memiliki e, tingkat kecerdasan atau tingkat pemahaman, akan tapi sayang pemahaman ini menyimpang atau salah. Oleh karena itu penelitian merupakan anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan kepadanya pemahaman yang benar, yang tepat di dalam agama. Ya, dan itu hanya bisa diraih dengan tafakuh fitin, bertafakuh fitin, ya. Dan itu dapat diwujudkan dengan mempelajari dengan benar fikih di dalam uh, al-Islam atau fikul, fikul Islam. Seperti yang kita ketahui bersama yang menyebutkan ya, agama ini terdiri dari akidah, kemudian ibadah, kemudian muamalah. Ya. Itu agama, itu Islam. Bagaimana Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, eh, iman dan ihsan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Islam itu adalah antahbudallah an antashhadallah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal bait ini istata'ta ilaihi sabila jadi Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang Islam maka beliau menjawab Islam itu adalah bersyahadat kemudian menegakkan sholat, mengerjakan puasa, menunaikan haji, eh, menunaikan zakat, melaksanakan haji. Ya, dan ini adalah ibadah-ibadah, di mana ibadah-ibadah ini harus dilakukan dengan benar, harus dipahami dengan benar, dan dilaksanakan dan diamalkan juga dengan benar. Nah itu semua membutuhkan fikih, ya membutuhkan apa? Fikih dan itu semua dibahas di dalam ilmu fikih di dalam ilmu cabang ilmu fikih ini benefit. Oleh karena itu para ulama dahulu banyak membuat karangan-karangan yang berkaitan dengan fikih ini yang mengingat kedudukan yang sangat penting yang menjadi di tengah-tengah umat ya bagi umat maka mereka pun menyusun beberapa buku berkaitan dengan ilmu fikih ini. Ikhwan fillah ya Allah wa iyyakum jami'an mengacu kepada hadis yang kita bawakan tadi yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia pemahaman di dalam agama maka kita pun mengkaji masalah ini ya setelah sebelumnya kita telah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah dan manhaj pokok-pokok dasar ya agama nah sekarang kita akan membahas tentang perkara yang tidak kalah penting pula dan ini berkaitan dengan amalul mukallafin ya amal ya bagi para mukallaf yaitu fikih ya yaitu fikih nah demikian ini fikih jadi ini merupakan satu kebaikan tanda kebaikan ya jadi tanda kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai tanda kebaikan bagi seseorang tanda Allah Subhanahu wa taala menghendakinya kebaikan, yaitu dia serius untuk tafaqquh fitin. Rasulullah mengatakan innamal ilmu bita'allum. Ya, wa innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan ta'allum, dengan belajar. Ya, dengan belajar. Baik, maka dari itu janganlah kita sia-siakan kesempatan kita untuk e, menimba ilmu ya karena ya kita katakan tidak ada ya musuh bagi seorang insan itu melainkan satu dirinya sendiri ya mungkin uh, atau rasa malunya ya, ini kadang-kadang dua perkara yang menghalangi seseorang dari ilmu yang pertama sombongnya yang kedua adalah malunya maka dari itu Imam Mujahid, uh, Mujahid mengatakan ya tidak akan bisa menuntut ilmu dua macam manusia yang pertama al-mustahi yaitu orang yang sangat malu sehingga malunya ini menghalanginya dari ilmu. Yang kedua adalah al-mustakbir yaitu orang yang sombong. Orang yang sombong. Maka bagi kita jika kita memang belum pernah belajar ilmu fikih atau belajar fikih ya maka ini adalah kesempatan ya, mengikuti kajian rutin bulu-bulu marok ini ya, karena di sini kita akan mengupas e, masa masail masail fikih yang mulai dari kitab insya insyaallah sampai e, akhir dari kitab tersebut. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang ilmu fikih. Ilmu fikih pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa Rasulullah ilmu fikih ini belum disusun dalam bentuk tulisan. Ya, yang ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila mereka mendapati masalah-masalah maka mereka langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mereka menghadapi masalah ya kemuskilan problem dalam satu uh, amalan ibadah maka mereka langsung bertanya kepada Nabi atau bertanya kepada para sahabat yang mengerti tentang hal itu. Ini merupakan salah satu keistimewaan, ya keistimewaan e, para generasi salaf terdahulu, khususnya generasi sahabat, di mana mereka bisa talaki, ya talaki langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan mereka itu sangat sedikit takallufnya mengada-ngada. Kenapa? Karena mereka tidak perlu mengada-ngada. Ya, mereka apabila mendapatkan kesulitan, baik itu di dalam memahami ataupun di dalam eh, kita katakan eh, melaksanakan ataupun mengamalkannya, maka mereka akan langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pada saat itu kejelasan tentang rukun-rukun, syarat-syarat kewajiban-kewajiban ya dan lain sebagainya seperti yang dibahas di dalam ilmu fikih. Ya, jadi pertanyaan adalah apakah hal itu semua tidak ada atau bid'ah? Kita katakan ada, cuma tidak disusun seperti itu sedemikian rupa. Sebagaimana juga di dalam e, ilmu hadis, ya, ilmu hadis itu baru itu sudah wafatnya para para sahabat, ya, berakhirnya para sahabat, barulah ditulis ya apa namanya ilmu hadis. Bukan berarti ilmu hadis tidak ada pada masa sahabat atau pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, eh, pemilahan eh, antara khabar yang sahih dengan khabar yang tidak sahih sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ya tentunya tidaklah hajat untuk mempelajarinya dan mengetahuinya tidak seperti ya apa namanya hajat orang-orang yang datang sudah mereka Ya semakin jauh kita dari zaman nubuat, semakin jauh kita dari zaman kenabian, maka semakin banyak kita membutuhkan hal-hal seperti ini. Ya, kita membutuhkan ilmu fikih, kita membutuhkan ilmu hadis, kita membutuhkan ilmu tafsir dan lain-lain sebagainya. Ya tidak seperti pendahulu-pendahulu kita yang mereka langsung mendapatkan jawaban dari setiap masalah yang mereka hadapi. Jadi pada masa itu tidak ada ya e, buku fikih yang ditulis secara e, terperinci ya seperti sekarang ini. Kemudian pada masa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita ketahui bersama bahwasanya para sahabat itu berpencar-pencar ke berbagai daerah, ya seiring dengan banyaknya penaklukan-penaklukan dan mereka dikirim berperang berjihad di beberapa daerah, di beberapa wilayah maka sahabat-sahabat ini pun terpencar-pencar. Mereka menempati tempat-tempat yang berbeda. Ada yang berada di Syam, ada yang berada di Mesir, ada yang berada di Kufah, Irak dan lain sebagainya. Ada yang di Yaman dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pada masa beliau juga mengirim para sahabat seperti misalnya mengirim Abu Musa Mu'az bin Jabal dan Abu Musa al ke negeri Yaman. Nah, jadi itulah dia yang terjadi pada masa sahabat bahwa mereka tidak berkumpul di satu tempat. Mereka berpencar-pencar. Oleh karena itu kita dapati ya, di sana banyak beberapa pendapat-pendapat para sahabat yang berbeda-beda. Ya, Misalnya pendapat para sahabat yang ada di Kufa berbeda dengan pendapat para sahabat yang ada di Syam. Dan perbedaan pendapat yang paling mencolok yang dapat kita lihat dan saksikan di dalam sejarah adalah perbedaan pendapat di antara mereka tentang bagaimana menyikapi pembunuh Utsman di mana ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pada para, ada para sahabat yang berada di Kufah memandang bahwa masalah ini bisa diakhirkan dan lebih dulu dibicarakan tentang masalah e, pengangkatan khilafah atau khalifah. Sementara sahabat-sahabat yang ada di Syam dan di Madinah berpendapat tidak. Yang pertama kali harus diselesaikan adalah meringkus para pembunuh Utsman baru setelah itu memilih khalifah. Di sini terjadi perbedaan eh, pendapat di kalangan sahabat Ibnu azan ya Allah wa Jadi mereka tidak satu daerah dan satu wilayah. Mereka berpencar-pencar. Dengan demikian terjadilah eh, kita katakan eh, markas-markas yang berbeda-beda. Ada yang di Syam, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah. Ya, seperti Ibn Zubair di Mekah, ada yang di Yaman, ya, kemudian ada yang di Kufah, eh, Kufa, di Baghdad dan seterusnya. Ya, nah demikian. Jadi muncullah di sana e, kita katakan aliran-aliran di dalam fikih, pemahaman-pemahaman di dalam fikih. Nah kemudian apa sebabnya para sahabat ini berbeda-beda pendapat? Ada di sana faktor-faktor yang menyebabkan para sahabat itu berbeda pendapat di antara mereka. Yang di antaranya adalah faktor pertama, ya ada sahabat yang pernah mendengar sebuah hukum atau sebuah kasus atau fatwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara sahabat yang lainnya tidak mendengarkannya. Lalu yang tidak mendengar ini beristihad dengan dengan istihadnya dalam masalah itu. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Nah hasil istihad mereka ini ada macam-macam, ya. Bisa jadi hasil istihad itu sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia pernah ditanya tentang seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Sementara suami wanita itu belum menetapkan berapa mahar yang akan diberikan kepada si istri. Ya, kasus. Jadi ini kita fikih dan fikih itu butuh juga nalar yang bagus ya karena itu fikih pemahaman ya pemahaman di dalam agama. Nah ketika seorang itu belajar tentang fikih maka dituntut uh, kecerdasan yang apa namanya yang lebih lah ya kecerdasan yang lebih nah, demikian baik uh, ada satu kasus ya bahwa ada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sementara si suami belum menetapkan berapa mahar yang akan diberikan kepada istri ya ini boleh yaitu seorang menikah dengan mahar yang belum ditetapkan ya, belum petarkan keburu mati dia suaminya lalu bagaimana berapakah yang berhak diambil oleh si wanita ini ya berapakah bagian si wanita ini maka Ibnu Mas'ud menjawab aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan di dalam masalah ini aku tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam ara Rasulullah yaktifi dalika. Artinya beliau tidak tahu hadisnya. Apa? Abdullah bin Mas'ud tidak tahu hadisnya. Aku belum pernah melihat Rasulullah memutuskan dalam masalah ini. Faktalafu alaihi syahran wa alahu fastahada bi rafihi. Nah, kemudian mereka bolak-balik menemui Abdullah bin Mas'ud selama sebulan. Sebulan Ibnu Mas'ud tidak memberikan jawaban Artinya beliau mengatakan lam ara Rasulullah yaqti dzalika. Aku belum pernah Rasulullah melihat Rasulullah memutuskannya. Artinya aku tidak tahu hadisnya. Apa tapi mereka terus menerus selama satu bulan penuh mereka terus meminta kepada Nabi eh, kepada Abdullah bin Mas'ud untuk memutuskan masalah ini. Maka Abdullah bin Mas'ud pun beristihad dengan logikanya, dengan ra'inya. Fastahada bi ra'yihi. Fakta bi an nalaha mahrun mahrun nisaiha. Ya, maka Abdullah memutuskan ya bahwa wanita tersebut berhak menerima mahar seperti mahar yang diberikan suami kepada istrinya yang lain. Tidak lebih dan tidak kurang. Artinya mahar yang berlaku secara standar di tempat itu namanya mahar meter. Dalam ilmu fikih ini disebut mahar meter. Ya, ini penting untuk dijadikan rujukan apabila terjadi perselisihan ya di antara dua pihak yaitu antara suami dan istri atau pihak suami dan pihak istri terjadi perselisihan tentang jumlah mahar misalnya terjadi kesamaran di dalam penyebutannya ya terjadi kesamaran di dalam penyebutannya misalnya dikatakan apa kan dengan 10 kemudian bubar menjadi 10 apa 10 rupiah 10 juta, 10 miliar, 10 triliun. Lalu terjadilah ya per apa namanya? persengketaan antara suami dan istri atau pihak suami dan pihak istri. Ya, istri menuntut misalnya engkau katakan 10 artinya 10 miliar katanya. Hmm. Kata si suami tidak, maksud saya 10 juta. Tapi si istri mengotot, mengatakan enggak, maksudnya 10 itu 10 miliar. Berikan saya 10 miliar. Maka e, dalam masalah seperti ini, jika terjadi hal-hal seperti ini, maka kodi itu memutuskan agar si wanita ini diberikan mahar misil namanya, yaitu mahar yang berlaku secara standar di tempat tersebut. Berapa yang standarnya di situ? Nah, itulah yang terjadi di sini, ya, seorang suami ya menikah dengan seorang e, dengan e, seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ternyata dia belum menetapkan maharnya. Ya, dia belum menetapkan maharnya, berapa mahar yang akan dia diberikan. Maka Abdullah bin Mas'ud memutuskan bahwa si istri ini mendapatkan mahar yang biasa diberikan kepada wanita di tempat di tempat tersebut. Misalnya di kalau dia di Indonesia menikah di Indonesia, maka mahar yang berlaku standar di Indonesia. Kalau itu terjadi di Pakistan, ya, maka mahar yang berlaku secara standar di sana. Berapa di sana biasanya wanita itu dihargai? maharnya. Kalau itu di Saudi Arabia atau di tempat lainnya sesuai dengan kondisi yang ada di tempat tersebut, ini namanya mahar mitil. Nah itulah yang ditetapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Laki wala waqasa wala syafat. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh artinya di sini uh, si, si wanita menuntut lebih dan tidak boleh pihak ya si pria atau ahli warisnya, ahli waris ya si laki-laki ini, suami ini menguranginya ya lawak sawalah sakab tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang nah itulah dia keputusan yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nah ternyata hasil istihad Abdullah bin Mas'ud ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis Rasulullah saw Ya maka berdirilah Ma'aqil bin Yasar dan dia bersaksi Ma'aqil bin Yasar adalah seorang sahabat juga ya, dia bersaksi fasyahida bi annahu sallallahu alaihi wasallam qada bi mithli dzalika fi al fi al mar'ati fi imra'atin minhum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan masalah ini seperti itu ya tentang seorang wanita ya dari kalangan suku mereka Ma'aqil bin Yasar memberikan persaksian seperti itu bahwasanya itu sesuai dengan apa? Dengan keputusan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fariha bidzalika Ibnu Mas'ud farhatan lam yafrah mithlaha qattu ba'da Islam. Maka mendengar pernyataan Ma'qil bin Yasa tersebut, Ibnu Mas'ud pun bergembira dengan kegembiraan yang amat sangat yang belum pernah ya ia rasakan ya kegembiraan seperti itu semenjak ia memeluk Islam. Nah demikian yang Ibn dia ya Allah. Jadi kadang-kadang nah, istihad sahabat itu bersesuaian dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang-kadang juga terjadi adu argumentasi. Ayyaqa abainahuma munazara. Terjadi adu argumentasi antara dua sahabat di dalam satu masalah hingga nampaklah ya mana yang rajih dan mana yang marjuh Nampaklah baginya dari sisi dalil dari sebuah hadis, lalu mengetahui hasil istihad yang dilakukannya dan kembali kepada hadis yang telah didengarnya. Ya terjadi uh, argumentasi di antara mereka, kemudian salah satu di antaranya menyampaikan hadis, lalu dia rujuk dan kembali kepada hadis yang disampaikan oleh rekannya itu. Ya, contohnya Ibnu Fidina azani wa ayyakum jami'an, ya kisah ataupun kasus Fatimah binti Qais. Ya radhiyallahu anha syahidat inda Umar bin Al-Khattab bi annaha kanat mutallaqah thalathan. Ya, kisah uh, Abdullah uh, Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais Apaan salah uh, bukan? Ya, contohnya adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini yang kedua tadi yaitu terjadi munadharah di antara keduanya. Ya, kemudian dia tahrul hadis bil wajil ladhi yaqa'u bihi ghalibadh dhann fayarji'u an istihadihi ila al masmu. Lalu disampaikan kepadanya hadis Nabi, lalu dia pun rujuk kepada hadis Nabi tersebut. Contohnya adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kana min madhhabihi annahu man asbaha junuban la shawma lahu. Dulu Abdullah bin ah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa siapa yang mendapati pagi hari dalam keadaan junub maka dia tidak boleh berpuasa. Barang siapa yang mendapati puasa afan pagi hari dalam keadaan junub, maka dia tidak boleh berpuasa. Ini pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hatta akhbarathu ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi madhhabihi faraja'a. Kemudian terjadilah eh, dialog dan adu argumentasi antara beliau dan salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia mengabarkan Rasulullah pernah ya satu kali dia junub ya ya pagi hari dalam keadaan junub dan beliau ber, berpuasa. Nah, ketika disampaikan hadis ini kepada Abu Hurairah, maka Abu Hurairah pun rujuk dari pendapatnya, yaitu meralat pendapat beliau. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayat ayablughahu al-hadis lakin ala la ala al-wajhi alladhi yaqa'u bihi ghalibadh Yaitu sampai kepadanya ya, hadis Nabi namun menurut perkiraannya menurut eh, apa namanya menurut pemahamannya kemungkinan besar tidak seperti itu maksudnya bahkan meragukan kebenaran hadis tersebut nah, ini juga kadang-kadang terjadi pada yang ya, eh, terhadap para sahabat ya sebagai contoh adalah kasus Fatimah binti Qais ya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha dia pernah bersaksi syahidat indah Umar bin Al-Khattab bi annaha kanat mutallaqah salatan bahwa ia pernah memberikan persaksiannya di hadapan Umar bin Al-Khattab bahwa ia ditalak dengan talak tiga. Falam yaj'al laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafaqatan wala sukna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa dirinya tidak berhak lagi menerima nafkah dan tempat tinggal. Ini persaksian siapa? Fatimah binti Sa'id bahwa dia menyampaikan kepada Umar bahwa dia pernah ditalak tiga, kemudian Rasulullah memutuskan dia tidak mendapatkan, dia tidak berhak menerima nafkah dan tidak berhak mendapatkan tempat tinggal. Namun Umar menolak persaksian ini. Umar menolak persaksiannya dan berkata, tidak mungkin kita meninggalkan Al-Quran hanya berdasarkan ucapan seorang wanita yang tidak diketahui apakah ia benar atau salah. Ya, demikian sanggahan Umar. Umar mengatakan la natruku kitab Allah biqauli imra'atin la nadri asdaq asdaqat am kadzabat. Ya tidak mungkin kita meninggalkan kitabullah kata Umar ya karena ucapan seorang wanita yang belum diketahui lagi ya bisa jadi dia benar bisa jadi dia salah itu kata Umar kemudian Umar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya Fatimah ittaqillah ittaqillah ta'ni fi qawliha fi qawliha la tukna wa la naqah Kemudian Aisyah berkata kepadanya, "Wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah." Ya ini berkenaan dengan ucapannya itu, yaitu tidak menerima tempat eh, tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal. Nah, kemudian Fatimah tetap menyampaikan kesaksiannya ini. Ya bahwa orang yang eh, wanita yang ditalak tiga tidak berhak mendapatkan sukna, tempat tinggal dan juga apa? nafkah. Dan ini yang benar sebenarnya. Tapi demikianlah Umar mengira bahwasanya ini tidak benar. Mungkin salah dia memahami ataupun menyampaikan riwayat ini. Umar mengira seperti itu. Jadi dia tidak menerima persaksian Fatimah. Walaupun yang benar adalah yang disampaikan oleh Fatimah binti Qais, yaitu wanita yang ditalak tiga dia tidak berhak mendapat nafkah dan tidak berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Artinya dia bisa dipulangkan. Ya, dia bisa dipulangkan ke rumah orang orang tuanya. Berbeda dengan talak satu dan talak dua. Ya tidak boleh si suami mengeluarkannya dari rumah. Tapi kalau talak tiga itu boleh dikeluarkan dari dari rumah. Ya, si, eh, si wanita yang di talak tiga ini. Nah itu jika rumahnya rumah si suami. Kalau rumah mertua nggak mungkin, dia yang cabut. Ya. Nah itu juga artinya dalam Islam normalnya dalam Islam normalnya itu si suami harus punya rumah. Karena kalau terjadi talak tiga, ini bisa diamalkan. Ya, jadi suami boleh tidak menyediakan tempat tinggal bagi apa? Bagi e, istrinya atau mantan istrinya ini. Ya, itu apabila talak apa namanya talak tiga, ya, dimana itu talak berdua, Jadi talak bata, talak ya apa namanya pisah total. Nah, jadi dipulangkan dia ke rumah orang, orang tuanya. Nah, demikian. Nah itu yang benar sebenarnya. Ya. Hakikatnya yang benar seperti itu. Tapi Umar tidak menerimanya. Bukan tidak menerima hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Kita kita mengerti dan kita tahu, kita paham bagaimana sikap Umar yang sangat wakaf. Wakaf artinya selalu memegang teguh. Ya, hukum-hukum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini yang yang membuat Umar menolaknya adalah karena dia ragu mungkin salah. Ya, Fatimah binti Qais mungkin salah di dalam memahami keputusan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ia menolak persaksian tersebut. Ini satu contoh ya bahwasanya kadang-kadang sudah sampai hadis kepada seorang sahabat namun menurut perkiraannya pemahamannya tidak seperti itu atau perawinya salah di dalam menyampaikan hadis tersebut. Kemudian ada kemungkinan yang ketiga atau keempat yaitu mereka tidak mendengar hadis sama sekali yaitu Allah sila ilaihil hadis aslan tidak sampai kepada mereka hadis itu sama sekali dan ini juga juga sering terjadi ya di kalangan sahabat tidak sampai hadis itu kepada mereka jika mereka memutuskan suatu perkara yang berselisih dengan hadis tersebut ya sebagai contoh adalah Ibnu Amr Abdullah bin Amr anna ibnu Amr kana ya'mur nisa idza tasanna ayang qutna ru'usahunna. Ya dulu Abdullah bin Amr ya berpendapat dia menyuruh ya kaum wanita itu untuk mengurai ikatan rambutnya apabila mandi junub, mandi besar. Ya, atau mandi haid. Itu di apa namanya diurai rambutnya. Jadi dia mutlakkan hukum seperti itu. Ya, apabila mereka mandi junub maka harus mengurai ikatan rambut. Fatamiyat Aisyah radhiyallahu anha bidzalika faqalat. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mendengar hal ini dan dia berkata, "Ya ajaban li Ibnu Amr. Ya'muru an-nisaa yang qatna ru'usahunna, afala ya'muruhunna ay ru'usahunna?" Sungguh sungguh sangat sungguh sangat aneh ini Ibnu Ibnu Amr. Ya. Sungguh sangat aneh Ibnu Amr ini. Dia menyuruh wanita untuk melepas ikatan rambut mereka ketika mandi, mandi junub. Tidakkah dia suruh saja wanita-wanita itu mencukur rambut-rambut mereka? Ya, artinya logikanya itu memberatkan. Ya, ya, ambil yang paling ringan saja, yaitu apa? Dicukur aja sekalian. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Faqad kuntu abtashidu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Sungguh aku pernah mandi bersama Rasulullah dari satu bejana. Wa ma'azidu ala afroha ala ra'si salasa ifraghat. Dan aku tidak lebih dari menuangkan tiga kali tuangan ke ke kepalaku atau ke rambutku. Ya tentu saja konfidin menuangkan tiga kali tuangan ke kepala, ya. Kalau itu eh, rambut diurai itu tidak akan cukup, tidak akan mungkin ya dengan tiga kali tuang nggak usah rambut perempuan ya rambut eh, laki-laki aja nggak cukup kan begitu ya jadi ini menjelaskan kepada uh, kaum muslimin kepada ya mereka waktu itu bahwasanya beliau tidak membuka ikatan rambutnya itu Aisyah tidak membuka ikatan rambutnya ya, demikian juga ada ada hadis lain yang mendukung eh, pernyataan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ini nah demikian jadi boleh jadi ya satu hadis itu belum sampai kepada seorang sahabat, lalu dia memutuskan pendapat yang berbeda dengan uh, apa namanya kandungan hadis. Baik. Nah juga yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah memutuskan melarang orang atau seorang muslim buang hajat atau buang air kecil sambil berdiri. Dan dia mengatakan barang siapa yang pernah menceritakan Nabi pernah buang air kecil sambil berdiri maka dia telah keliru. Ya, Aisyah menafikannya dan dia mengambil pendapat melarang orang itu buang air kecil sambil ber berdiri. Nah, belum sampai kepadanya hadis Hudzaifah. Hudzaifah Ibnul Yaman. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendatangi tempat pembuangan sampah satu tahun, lalu beliau buang buang air di situ dengan ber berdiri dan aku menutupinya yang membelakangi beliau. Jadi itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Hadis ini belum sampai kepada Aisyah. Jadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat itu bisa terjadi karena satu hadis itu tidak sampai kepada salah seorang dari mereka, kemudian mereka beristihad ya dan ternyata hasil istihadnya bertentangan dengan apa? Dengan dengan hadis. Kalau yang pertama tadi istihad Abdullah bin Mas'ud bersesuaian dengan dengan hadis. Nah, demikian yang pendidikin rahimani wa rahimakumullah Nah, itu beberapa kondisi yang terjadi di kalangan sahabat berkaitan dengan eh, apa namanya pendapat-pendapat fikih di antara mereka. Jadi mereka juga manusia. Ya, sebagian sahabat menghafal banyak hadis, sementara sebagian lain tidak tidak hafal. Ya, sebagian lain pemahamannya lebih tinggi daripada sebagian lainnya ya sebagaimana yang terjadi pada Abu Hurairah Abu Hurairah banyak Abu Hurairah banyak menghafal hadis tapi kalau dari sisi paham maka yang paling paham hadis-hadis Nabi adalah Muad bin, bin Jabal ya Muad bin Jabal radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu jadi demikianlah tingkatan-tingkatan para sahabat di Ikhwanifidin. Dan Aisyah terkumpul padanya dua hal ini. Itu kelebihan Aisyah radhiyallahu anhu Di samping dia fakihah, ya seorang yang fakih, dia juga apa? Banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah keunggulan dan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di samping yang meriwayatkan hadis, yaitu banyak hadis-hadisnya. Ya, eh, hadis-hadis Aisyah termasuk ya Aisyah termasuk perawi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping Abu Hurairah, Abdullah bin Omar dan sahabat-sahabat lainnya. Ya, dan ya, di samping itu juga beliau adalah seorang yang fakih, fakihah, artinya seorang yang paham, yang memiliki eh, pemahaman fikih yang yang bagus, yang dalam. Dan beliau termasuk salah satu rujukan, Aisyah termasuk ya, rujukan para sahabat. Banyak para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang perkara-perkara fikih, Baik, Kemudian ayyarau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'lan fayahmalu fayahmaluhu ba'duhum ala al-qurba wa ba'duhum ala ibaha. Nah ini juga sering terjadi yaitu para sahabat melihat Rasulullah melakukan satu perbuatan. Lalu sebagian dari mereka menganggapnya itu sebagai ibadah. Sebagian lagi mengatakan tidak itu perkara adat, itu perkara ibaha, bukan ibadah. Nah ini sering terjadi. Contohnya adalah annahum ra'au an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarmalu fit tawaf. Maksudnya mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlari kecil, ya berlari kecil ketika tawaf. padahal jumhuruhum ila anna ar-ramal fit tawaf sunnah. Maka sebahagian sahabat berpendapat bahwa berlari kecil atau ramal di dalam tawaf itu adalah sunnah. فحمله ابن عباس على أنه إنما فعله على سبيل الاتفاق لعارض لعارض عرضه Ya Ibnu Abbas berpendapat itu mubah saja. Artinya kalaupun tidak, dia tidak melakukan itu sah-sah saja tawafnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu secara kebetulan. Yaitu ada ada apa namanya arif. Ada satu hajat dan kebutuhan beliau melakukan itu. Yaitu ketika orang-orang musyrikin yang mengatakan hatamat hum huma yasrib. Ya bahwasanya coba lihat sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang Mekah yang dulunya tinggal di Mekah kemudian hijrah ke Madinah, sekarang mereka datang lagi mau haji. Ya mau haji ketika itu ya, umrah gitu. Ya, coba lihat mereka itu terserang ya apa namanya? malaria Madinah. Huma Madinah, Huma Yathrib. Kena kena apa namanya istilahnya ke malaria yasrib maka mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya mereka segar bugar, mereka sehat walafiat, ya mereka tidak lemah. Maka beliau pun berlari kecil eh, sebanyak tiga putaran. Ya tiga putaran yang awal untuk menunjukkan kepada para orang-orang musyrik itu bahwasanya mereka tidak terkena ya apa yang disebut oleh orang-orang musyrik itu yaitu apa e, malaria Madinah atau malaria Strip. Ya, maka uh, eh, Abdullah bin uh, eh, Abdullah eh, bin uh, Abbas pun berpendapat bahwasanya itu bukan sunnah. Artinya ya tidak tidak harus seorang itu berlari kecil ketika tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu terjadilah perbedaan pendapat di antara para sahabat berkaitan masalah tersebut. Kemudian ya, perselisihan pendapat di antara mereka juga bisa karena istilah peluang yaitu karena faktor dugaan, istilah yang terjadi karena faktor dugaan. Sebagai contohnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja fara'ahu an-nas. dhahaba ba'dhum ila annahu kana mutamatti'an wa ba'dhum ila annahu qarinan wa ba'dhum ila annahu kana mufridan. Ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji di hadapan banyak manusia yaitu haji wada. Lah sebagian orang melihat, memandang ataupun berpendapat Rasulullah itu hajinya tamattu, Sebagian lagi mengatakan bahwasanya Rasulullah itu hajinya haji kiron, korin. Sebagian lagi mengatakan tidak, Rasulullah itu mufrid, yaitu haji ifrad. Ya, jadi mereka yang melihat pegal semenggal, ya, mereka memandang sesuai dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Sebagian memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menggiring ontanya atau menggiring hadinya, maka mereka berpendapat Rasulullah ini korin. Ya sebagian lagi ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk tamatuk mengira Rasulullah bertamatuk sesuai dengan perintah beliau dan seterusnya. Jadi terjadilah e, kita katakan perselisihan pendapat di antara sahabat karena e, karena apa yang mereka lihat dari Rasulullah SAW pada waktu itu. Nah demikian. Jadi ini adalah ikhtilaful wahmi, istilah karena adanya faktor dugaan di situ. Ya, sebagian menduga seperti ini, sebagian lagi menduga seperti itu. Nah kemudian perselisihan pendapat di kalangan sahabat bisa juga terjadi karena astagfirullah nisyan yaitu karena e, lupa ataupun karena e, lala, apa namanya terlupa. Ya contohnya adalah riwayat Maruya anna Ibnu Umar kana yakulu Iktamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umratan fi Rajab. Fasimin Aisyah bidzalika faqadat alaihi bisahwi. Bahwa Ibnu Umar pernah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh pada bulan Rajab. Ketika mendengar hal itu, maka Aisyah pun berkomentar bahwa Ibnu Umar ini lupa. Ya bahwa Rasulullah tidak berumrah pada bulan Rajab. Ya Rasulullah tidak berumrah pada bulan Rajab. Jadi beliau mengatakan ini Abdullah bin Umar lupa. Jadi boleh jadi ya sahabat itu lupa kemudian dia menyampaikan sesuatu ya tidak sebagaimana kenyataannya. Kemudian yang kelima ikhwan fillah, istilah mutabati. istilah karena atau akibat dari kesimpulan yang kurang akurat. Contohnya adalah Maruya anna Ibnu Umar rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ibnu Umar pernah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi bahwa seorang mayit akan diazab, akan disiksa disebabkan keluarganya yang menangisinya. Aisyah memberikan komentar bahwasanya ini merupakan dugaan dari Ibnu Umar yang keliru dalam memahami hadis. Dia beliau mengatakan kisah yang sebenarnya ketika Rasulullah melewati jenazah seorang wanita yang sedang ditangisi oleh keluarganya, maka beliau bersabda, "Innahum yabquna 'alaiha wa innaha tu'adzabu fi qabrihi." Mereka mereka itu menangisinya padahal mayat, uh, eh, mayat tersebut akan disiksa di dalam kuburnya. Jadi Rasul Aisyah mengaitkannya dengan asbabul wurud. Asbabul wurud yaitu sebab Rasulullah menyampaikannya hadis menyampaikan hadis tersebut. Nah ini adalah uh, pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Nah demikian. Ya sama seperti itu juga yaitu tentang mandi Jumat. Ya sebagian meriwayatkan wajibnya mandi Jumat ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar, eh, Abdullah bin Abbas membawakannya kepada asbabul wurud, yaitu sebab Rasulullah mengeluarkan perintah tersebut, yaitu ketika mereka datang ke masjid ya, dengan pakaian kerja mereka, ya dengan keringat dan bau, ya maka Rasulullah pun mengeluarkan perintah tersebut, yaitu apa? Ya, anda alangkah baiknya jika kalian mandi sebelum kalian datang ke sini. Lalu sebagian me, apa namanya me, mengambil ini ataupun e, mendengarnya dan menyampaikannya bahwasanya Rasulullah mewajibkan itu kepada semua orang. Nah, demikian Ibnu Fitin. Nah, dari itu terjadilah perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai mandi Jumat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Ya, sebagian yang mengatakan tidak wajib mereka mengatakan bahwa Nabi menyampaikan itu untuk orang-orang yang memang kondisinya harus mandi ya seperti misalnya dia dari tempat kerja atau dia dari kebunnya ya, karena bau kan begitu ya dengan kondisi yang apa namanya yang tidak layak untuk berkumpul di majelis maka dia eh, Rasulullah mewajibkan bagi mereka mandi jadi kewajibannya tidak bersifat mutlak kepada semua orang nah ini pendapat orang-orang yang tidak mewajibkannya baik nah itu beberapa kemungkinan terjadinya perselisihan di antara sahabat kemudian al-ikhtilaf fi illatil hukum Ikhtilaf di dalam menentukan ilat yaitu alasan sebuah hukum. Contohnya di dalam masalah berdiri untuk jenazah. Ketika ada jenazah lewat, menurut sebagian sahabat itu wajib berdiri. Sebagian mengatakan tidak. Ya sebagian berpendapat berdiri ini dimaksudkan untuk menghormati eh, para malaikat. Ya dengan demikian hukum berdiri, eh, berdiri ini hukum berlaku untuk jenazah mukmin dan kafir. Dan ada yang berpendapat bahwa berdiri dilakukan untuk mengingat dahsyatnya perahara kematian. Ya berarti hukum ini juga berlaku umum ya untuk uh, jenazah mukmin dan juga jenazah apa? kafir. Ada pula yang berpendapat bahwa berdiri ya eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ketika jenazah Yahudi melintas. Nah karena beliau tidak suka kalau ya posisi jenazah lebih tinggi daripada kepala beliau, apalagi yang lewat itu jenazah Yahudi Kemudian beliau pun berdiri. Nah itu alasan beliau berdiri. Nah, sebagian sahabat menyampaikan seperti itu. Maka berbedalah eh, apa namanya eh, berbedalah pendapat mereka di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wajib berdiri, ya baik itu jenazah mukmin maupun jenazah kafir. Ada yang mengatakan wajib berdiri untuk jenazah mukmin saja. Ya, ada yang mengatakan wajib berdiri untuk jenazah kafir, ya dengan alasan supaya jenazah kafir itu tidak lebih tinggi dari mukmin yang sedang duduk dan ada yang mengatakan bahwasanya hukum ini tidak berlaku secara mutlak seperti itu artinya tidak wajib ya boleh berdiri dan boleh tidak berdiri nah demikian ya, Ibnu Fiddin rahimani wa nah kemudian bisa jadi eh, istilah itu terjadi di antara para sahabat karena ya perbedaan mereka di dalam menggabungkan di antara dua hadis yang ber, berselisih atau berbeda Istilah di dalam menggabungkan dua hadis yang kelihatannya berbeda. Contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menghadap kiblat ketika buang hajat. Ya, ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari sahabat. Fadhahaba qaumun ila umumi hadzal hukum. Sebagian ulama atau sebagian sahabat berpendapat Hukum ini berlaku secara umum. Artinya, iya. Dilarang menghadap kiblat dalam buang hajat, baik itu di dalam ruangan, di luar ruangan, bagaimanapun kondisinya. Wa annahu ghairu mansukh. Mereka pendapat ini tidak mansukh. Wa ra'ahu Jabir bi baulin qabla eh, wa ra'ahu Jabir eh, yaqulu qabla ya, ya, yatawaffa bi amin mustaqbil al-qiblah. Fa dhahaba ila annahu naskun lil nahy al-mutaqaddam. Kemudian Jabir salah seorang sahabat pernah melihat Rasulullah SAW buang buang air kecil ya sebelum beliau wafat menghadap ke kiblat. Maka dari situ dia berkesimpulan bahwasanya hukum itu sudah dimansuhkan. Ya maka beliau pun berpendapat bahwasanya hukum ini mansuh. Artinya boleh, setelah itu dibolehkan. Nah, kemudian Rawahu Ibnu Umar, qada hajatahu mustadbir al-qiblah. Kemudian ya, Ibnu Umar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat dengan membelakangi kiblat. Orang bihi kalau ila ghairi Maka dia pun berpendapat seperti itu, yaitu apa? Boleh ya membelakangi dan tidak boleh menghadap. Sebagian mengatakan boleh di dalam ruangan, tidak boleh di luar ruangan. Artinya begitulah terjadinya ikhtilaf di kalangan apa? Di kalangan uh, eh, sahabat radhiyallahu taala Jadi supaya kita mengerti bahwa di antara sahabat sendiri terjadi ikhtilaf dan ketika kita mempelajari masalah-masalah fikih, maka itu tidak akan lepas dari yang namanya istilah, Ya, istilah. Karena kita sampaikan perkataan para ulama di antaranya Az-Zuhri dan lain-lain bahwasanya istilah para ulama ini kita harus ambil sisi tibarnya. Artinya ini adalah kelapangan, ada ke, ke, apa namanya kemudahan bagi umat. Ya, ada udur bagi mereka. Ya, dengan adanya istilah ini. Ya, ada kelapangan bagi bagi umat. Walaupun kita katakan kita harus mengikuti pendapat yang benar dari setiap masalah yang diperselisihkan, bukan kita mencari pendapat yang marju, pendapat yang lemah. Nah, demikian konfidin. Ya, jadi ini harus kita maklumi. Maka dari itu Leif bin Sa'ad mengatakan ya tidak boleh e, berbicara tentang fikih bagi orang yang tidak mengetahui istilah. Apa? Tidak boleh berbicara fikih bagi orang yang tidak mengerti masalah istilah para ulama. Ya, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh ya, membahas fikih bagi orang yang tidak mengetahui nasikh dan dan mansuh. Jadi para ulama memberikan standar-standar tertentu di dalam masalah fikih yang harus diketahui dasar-dasar. Jadi kalau orang berbicara fikih dia nggak mengerti adanya ikhtilaf, ya boleh jadi perkara yang mutafak dikatakannya ikhtilaf, perkara yang ikhtilaf dikatakannya ijma. Ya, artinya perkara yang sudah disepakati dikatakan masih berselisih ulama. Sementara perkara yang masih berselisih dia katakan apa? Sepakat ulama. Dikatakannya ijma. Nah, supaya jangan jatuh ya dalam perkara seperti ini, maka seorang ya yang berbicara tentang fikih atau siapa saja yang berbicara tentang fikih, maka dia harus mengetahui istilah para ulama. Nah, kemudian dia mentarjih. Artinya memilih pendapat yang rajih yang paling mendekati kebenaran, ya yang paling sesuai dengan dalil. Nah demikian yang fikih. Baik, demikian juga nasi dan mansuh. Ya seorang yang berbicara tentang fikih atau ketika kita berbicara tentang fikih mempelajari ilmu fikih, kita juga harus mengetahui nasi dan mansuh agar kita tidak memperlakukan hukum yang sudah dimansuhkan. Ya tidak memperlakukan hukum yang dimansuhkan. Jadi kita harus tahu nasi dan mansuh. Baik, Tuhan Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah ini juga memberikan suatu eh, kita katakan sikap yang benar di dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat. Ya memang hadisnya nggak benar. Yaitu hadis yang sering disampaikan oleh sebagian orang. Istilah ummati rahmah itu hadis tidak sahih, tidak ada asal usulnya. Ya, tapi ada yang semakna dengan itu yang diucapkan oleh para ulama. Di antaranya mereka mengatakan ikhtilaful ulama sa'ah Ya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu ada kelapangan bagi umat di dalamnya. Artinya ada uzur di sana. Yang kalaulah para sahabat atau para ulama tidak berbeda pendapat, mungkin akan dihukumi sesat orang yang berpendapat seperti itu. Atau bahkan dihukumi kafir orang yang berpendapat seperti itu. Jadi ada kelapangan bagi umat dengan adanya istilah ya di kalangan para ulama ikhwanifitin. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus dimaklumi. Ya apalagi nanti kita akan membahas satu demi satu masalah-masalah fikih dan mungkin antum sudah mendengar sebelumnya hukum fikih yang berbeda dari apa yang akan disampaikan, maka perlu antum ketahui ya ini itulah dia apa namanya e, pembahasan fikih ya yang tidak lepas dari yang namanya e, eh, istilah. Cuma kita berusaha untuk mencari ya dan mengambil pendapat yang paling apa? paling rajih, yang paling sesuai dengan apa? dengan dalil yang sahih dan membuang pendapat yang marju, ya dan meninggalkan pendapat yang marju, seraya atau sembari menghormati ya para ulama yang berpendapat dan orang-orang yang masih mempertahankan pendapat itu nah sikap seperti ini harus dikembangkan ada sebagian orang ya kalau eh, guru menyampaikan ataupun seseorang menyampaikan suatu hukum fikih yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diambil ya yang sudah diambilnya dari gurunya atau yang sudah diketahuinya dari gurunya maka dia dia mengatakan, wah ini guru ini salah. Atau sesat. Atau dia meninggalkan majelis. Kenapa? Karena dia anggap wah ini pendapat nggak cocok dengan pendapatku. Nah, jadi kita harus memiliki uh, toleransi di dalam masalah ini. Ya, toleransi yang lebih tinggi di dalam masalah ini. Kalau sebelumnya ketika kita mempelajari ketika kita mengupas masalah-masalah pokok-pokok akidah, di situ tidak kita atau jarang kita jumpai ya perselisihan ya dan antum lebih apa namanya lebih nyaman dan lebih mudah untuk mengikutinya ya karena tidak ada dua pendapat tidak ada tarji tidak ada alasan mengapa ini yang lebih rojih mengapa ini marji kan begitu ya nah itu di dalam masalah-masalah akidah pokok-pokok akidah yang sudah kita bahas kemarin nah di dalam masalah fikih ini mungkin dari masalah pertama sampai terakhir penuh dengan apa penuh dengan istilah ya Tadi sudah kita dengar dari sebagian sahabat, mereka sendiri ber, berbeda pendapat di kalangan mereka, sering menyalahkan satu sama sama lainnya. Aisyah mengatakan Ibnu Umar salah. Ya, Aisyah mengatakan Ibnu Umar salah. Dia suruh wanita membuka apa namanya? Ikatan rambutnya. Kenapa nggak suruh dibotaki saja? Nah, demikian. Ini adalah satu eh, itu menunjukkan dalamnya fikih apa? Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya Aisyah adalah seorang sahabiah ya, dia memiliki fikih yang dalam, kejeniusan. Jenius. Nah, ada sebagian orang meniru Aisyah itu kawin mudanya saja. Tapi dia nggak lihat Aisyah itu bagaimana, jeniusnya bagaimana dia. Ya. Aisyah itu bagaimana kan begitu ya? Nah, hafalannya dan otaknya bagaimana? Otak Aisyah jenius. Ya. Dia adalah seorang yang menjadi rujukan bagi apa? Bagi kaum pria. Umayyah datang kepada kepada Aisyah dan bertanya, bertukar pikiran. Ya, dan beliau memiliki hafalan yang sangat banyak dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian dan kekuatan hafalan yang menakjubkan. Aisyah radhiyallahu an radhiyallahu anha, ya, uh, istri Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Baik. Nah sebagian orang ada yang meniru apa? Ya, nikah mudanya saja. Oh Aisyah nikah muda dikatakan seperti Aisyah. Iya kalau seperti Aisyah. Ya kalau enggak kan ya lucu. Nah demikian. Baik. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa jami'an. Jadi para sahabat saling menyalahkan satu sama lainnya, ya. Apa yang mereka anggap salah mereka salahkan. Ya, apa yang mereka anggap salah mereka salahkan. Ber, ber, beradu argumentasi di antara mereka. Ya, kemudian menyampaikan hadis yang belum diketahui oleh yang yang lain. Itu biasa itu biasa di dalam pembahasan-pembahasan apa? Fikih. Dan mereka dengan perbedaan itu tidaklah lantas saling menghujat, ya tidaklah lantas saling menghina satu sama sama lainnya, tidaklah saling merendahkan satu sama lainnya, bahkan saling menghormati. Ya tidaklah. Ya tadi kita dengar bahwasanya Aisyah menyalahkan Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Nabi berumrah pada bulan Rajab. Ya ternyata bukan pada bulan Rajab, bulan Syaban, Umratul Qadar. Ya memang satu bulan saja Rajab dan Sa'ban kan gitu ya. Tapi salah, bukan bukan Rajab tapi Sa'ban bulan sesudahnya. Ya. Nah ini adalah satu kekeliruan. Nah apakah lantas Aisyah merasa lebih tinggi ilmunya daripada Ibnu Umar? Ya tidak. Beliau senantiasa menghormati Ibnu Umar. Nah demikian. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma yang kita kenal dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau. Allahumma alimhu ta'wil Allahumma faqihu fid din. Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah ajarkanlah kepadanya ta'wil, yaitu tafsir. Dan berilah dia pemahaman di dalam ah, agama. al Maka dia digelari habrul ummah. Habr artinya ya apa samudra ilmu bagi umat. Ibarat tinta yang ditulis untuk menuliskan ilmu tidak habis-habisnya. Demikian juga beliau digelar Turjumanul Quran. Beliau digelar Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Samudra ilmu bagi para sahabat. Dan juga beliau digelari Turjumanul Quran. Terjemahan Al Al-Quran, tafsir Quran berjalan itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, walaupun demikian, ya beliau kadang-kadang disalahkan oleh sahabat yang lainnya, khususnya di dalam masalah mut'ah. Ya, beliau disalahkan oleh Abdullah bin Amr dan sahabat-sahabat lainnya ketika beliau berpendapat seperti itu. Ya, ternyata mut'ah itu sudah di dimansuhkan. Nah, ada beberapa pendapat di kalangan sahabat yang yaitu adalah pendapat yang marju. Nah, demikian. Jadi mereka saling menghormati ya satu dengan lainnya. Ya tidak saling apa? Tidak saling merendahkan apalagi menghina dan mengejek. Nah, demikian yang paling ya Allah wa iyyakum. Baik. Nah, sikap seperti itulah yang perlu dikembangkan di kalangan kita para penuntut ilmu, khususnya di dalam masalah-masalah fikih. Ya nanti nanti ah, akan mendengar pendapat Syekh Albani misalnya kan tidak berbeda nanti dengan pendapat Syekh Bin Baz. Nah, dalam hal ini tidak boleh idola idolan Ada sebagian orang fikirnya itu fikir idola. Idola saya itu Utsaimin. Ya, mau bumi jungkir balik pun Ya, tetap Utsaimin katanya. Nah, ini ini awam, ini muqallid murni sebenarnya. Ya, ini muqallid murni. Ya, muqallid mutlak. Dia bukan menuntut ilmu apalagi mustahil. Ya. Nah, ada yang fikirnya tuh fikih idola-idolaan seperti ini. Nah, tidak seperti itu Sunni ya. Kita tidak terpaku kepada pendapat ya, seorang ulama atau seorang imam atau seorang sahabat Sahabat tidak boleh terpaku kita pada sahabat tertentu. Itu sahabat. Kalau kita harus bermazhab, maka mazhab yang paling yang perlu yang yang lebih tinggi dan yang paling layak untuk diikuti adalah mazhab sahabat. Ya kan? Nah, kita ambil mazhab Ali bin Abi Thalib atau mazhab Utsman ya, atau mazhab Abu Hurairah. Ya kenapa harus mengambil mazhab sudahnya? Nah demikian ya Sanifidin. Azan ya Allah wa Tapi tidak ada mazhab di dalam Islam. Nanti akan kita jelaskan masalah ini pada pertemuan berikutnya. Ya, karena di sini ada beberapa mukadimah yang penting juga. Di antaranya adalah bagaimana pernyataan para imam dan bolehkah atau haruskah kita ini bermadhab? Ya, karena nanti syarah bulughul maram yang kita tulis itu tidak mengacu kepada madhab tertentu. Dan penjelasan kita nanti terhadap kita bulughul maram ini juga tidak mengacu kepada madhab tertentu. Nah, demikian. Baik. Nah, ada anggapan sebagian orang kalau tidak bermazhab itu sesat atau ngawur atau nggak ada imamnya. Ya kita katakan ya bukanlah suatu suatu keharusan, bukanlah suatu konsep apa namanya kita katakan suatu kelaziman. Kalau tidak bermazhab tidak berimam. Justru kita tidak lepas dari perkataan imam. Imam eh, Ahmad telah memperingati memperingatkan kita. Hindarilah kamu berfatwa atau berpendapat dengan dengan suatu pendapat yang kamu tidak ada imam ya sebelumnya. Artinya tidak ada imam, tidak ada ulama yang berpendapat itu sebelumnya. Ya, hati-hatilah atau hindarilah kamu mengambil pendapat atau fatwa yang tidak ada imam sebelum kamu yang berfatwa atau berpendapat seperti itu. Nah demikian. Jadi kita sebenarnya tidak lepas dari pendapat para imam Hanya saja kita tidak terpaku kepada pendapat imam tertentu mazhab tertentu dan bahkan sebaliknya ikhwanifidin orang-orang yang mengaku orang-orang yang mengaku bermazhab orang-orang yang mengaku bermazhab kalau kita telusuri banyak di antara pendapat-pendapat mereka tidak ada imam yang berpendapat seperti itu setelah ditelusuri ternyata bahwa Imam Syafi'i tidak ber, ber, berpendapat seperti itu ya contohnya masalah usolli masalah usolli sebagian menisbatkan ini kepada apa Al Imam Syafi'i. Yang ternyata Imam Syafi'i tidak pernah ya, menganjurkan usolli dan tidak pernah mengajarkan lafalnya juga. Lalu dari mana? Dari kesalahpahaman sebagian ulama-ulama Syafi'iyah di dalam memahami perkataan imam mereka. Nah, demikian. Jadi tidak ada imam sebenarnya untuk masalah itu. Ya, padahal mereka mengaku bermazhab Syafi'i, iya. Jadi tidak tidak tidaklah satu kelaziman. Kalau kita tidak bermazhab artinya kita tidak ber, eh, berpegang kepada pendapatnya para imam. Bahkan kita ya, orang yang paling komitmen untuk tidak lepas dari pendapat para imam. Nanti akan uh, para ikhwah ya di dalam perjalanan uh, mempelajari buku Bulgur Marom itu akan akan tahu. Nah demikian bahwa pendapat-pendapat yang kita sampaikan nanti, pendapat ya, pendapat-pendapat yang kita sampaikan dan kita rajihkan, itu kita tarjih, yang kita pilih, itu tidak lepas dari pendapat para imam sebelum kita. Kita juga nggak berani mengada-ngada, nggak ada imam sebelumnya yang berpendapat seperti itu kita berpendapat. Nah, kita juga tidak berani mengada-ngada. Nah demikian Ibnu kecil. ya Allah wa Jadi sekali lagi kita mengembangkan sikap saling menghormati di dalam masalah fikih ini. Kalau antum tidak setuju ya sudah. Kalau setuju ya alhamdulillah kan gitu ya. Kalau ternyata pendapat yang kita tarjih ini benar, alhamdulillah. Ya, Allah dibinikmati tadi musolihat. Ya, kalau itu salah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepadanya. Ya, nah demikian. Dan tidak ada saling apa namanya? saling merendahkan, saling mengejek. Ya, seperti yang terjadi di antara para pengikut mazhab. Ya, mereka saling mengejek satu sama lainnya. Kenapa? Karena perbedaan pendapat di antara mereka. Ya, perbedaan pendapat di antara mereka. Seperti misalnya masalah mengangkat tangan antara pengikut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Pengikut mazhab Hanafi mengatakan, coba lihat mereka itu sholat seperti mau terbang. Gini-gini. <laughs> Seperti mau, mau terbang. Ya, maka penganut ya apa namanya orang-orang ulama-ulama syafi'i mengatakan Iya, kami terbang dengan kedua eh, dengan dengan dengan sunnah ini ke surga. Iya. Kami terbang dengan dua tangan ini ke ke surga, Artinya dengan sunnah ini ke ke surga. Nah, demikian. Jadi mereka saling menyerang ya karena masalah-masalah seperti ini. Ya karena perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi itu intinya kondisinya. Ya, jadi kalau kita berpegang kepada satu pendapat, ya peganglah. Ya, dan kalau kita yakini itu benar sesuai dengan indikasi dalil yang ada, maka ikutilah dan kita harus menghormati pendapat yang yang lain. Ya contohnya Ikhwanifidin apa yang kita lihat dan kita saksikan antara Syekh Al-Albani dengan Syekh Bin Baz ya, misalnya. Di dalam masalah ya banyak masalah sebenarnya. Misalnya masalah sedekap yang sudah rukuh pada saat di dalam. Syekh Albani yang mengatakan itu bid'ah. Ya, tapi beliau tidak mengatakan Syekh Bin Baz mubtadi. Ya, dan tidak juga mengatakan orang yang melakukannya sebagai ahli bid'ah. Beliau juga menghormati orang-orang yang mengamalkan seperti itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah dia pengantar pertama berkaitan dengan uh, uh, ilmu fikih konfidin. Azani Allah iya. eh, ya. ada beberapa pertanyaan. Bolehkah mengerjakan kodok sholat subuh ketika matahari terbit? Uh, boleh. Dasarnya adalah uh, sholat subuh ini ya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW إذا نسي إذا إذا إذا إذا نسي أحدكم الصلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. Jika salah seorang dari kamu lupa atau tertidur ya maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat hendaklah dia sholat ketika dia ingat Apakah setiap bacaan sholat pada ayat-ayat sajadah seperti Iqra dan lain-lain wajib sujud tilawah? Ibnu Taimiyah berpendapat wajib Beliau mengatakan selalu gambar rohai itu munusali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melewatkan sujud apa namanya ayat tilawah melainkan beliau sujud. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak wajib, ya tidak wajib untuk sujud. Jadi dijadikan hujah? Iya. Asbabul wurud membantu kita untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Ilat hukum. Seperti tadi Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk mandi ketika beliau melihat ya, bahwasanya orang-orang itu datang dengan pakaian kerja mereka ya bau keringat dan kotor maka Rasulullah menyuruh mereka mandi. Jadi sangat berguna ya asbab urut ini sangat berguna di dalam memahami e, kondisi satu hadis dan ilat ya hukum yang ada di dalam hadis tersebut. Eh, saya ingin tanya satu hal, yaitu masalah kewajiban mandi Jumat. Uh, tadi dikatakan istilah para sahabat. Iya, ada istilah di antara sahabat, antara wajib dan tidak wajib. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Jadi bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Iya, hadis ini dipahami oleh sebahagian ya, sahabat. Bahwasanya hadis ini ada asbabul urutnya, Idza jaa ahadukum al-jum'ah falyaghtasil. Itu hadis Nabi. Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kamu datang Jumat, maka hendaklah dia mandi. Dalam konteks apa Nabi mengatakan ini? Nah, ini yang di kita harus memahami ya, apa namanya? istidlal namanya ya. Itu pengambilan dalil yang diambil oleh yang dilakukan oleh pihak yang berseberangan dengan kita. Nah, ini sangat penting Ada sebagian orang yang ngotot dengan satu pendapat dia ngotot dengan hadis yang dipegangnya. Dan tanpa mau memahami apa? Ya, argumentasi dan sisi pengambilan dalil yang di yang di apa namanya yang dilakukan oleh pihak pihak lain ya oleh pihak lain yang berseberangan pendapat dengan dia nah, ini yang perlu kita kembangkan di sini adalah memahami ya di sini lagi pentingnya kita belajar fikih itu kita belajar memahami dari mana para ulama itu mengambil apa namanya hukum itu Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Kayaknya nggak masuk akal. Ada sahabat yang berpendapat tidak wajib sementara ada hadis Nabi seperti ini. Kan begitu ya. Nah ini harus dipahami. Ya, kita harus memahami pengambilan dalil ya dari para ulama itu sangat penting supaya kita tidak menuduh ulama yang bukan-bukan dengan tuduhan yang bukan-bukan atau tuduhan yang macam-macam. Ya, jadi kita harus memahami dari situ kita akan mengamati pendapat yang berseberangan dengan pendapat kita. Sebagai contoh ini, ada hadis yang berbunyi, "Idza jaa ahadukumul jum'ah fal Jika salah seorang dari kamu datang Jumat, maka hendaklah dia mandi. Sebagian ulama atau sebagian sahabat ya, memahami bahwasanya perkataan Nabi ini muncul karena satu sebab. Ada asbabul wurudnya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang itu datang dengan pakaian yang kotor dari tempat kerja mereka, berkeringat, bau, maka Rasulullah pun memerintahkan mereka untuk mandi. Jadi situ mereka berpendapat bahwa ilat hukumnya adalah untuk menghilangkan kotoran. Bagi yang ada ilat ini maka dia wajib mandi. Kalau tidak ada maka tidak wajib. Nah ini pendapat mereka. Paham? Jadi kewajibannya tidak berlaku mutlak. Tidak berlaku mutlak bagi mereka, bagi sebagian sahabat. Sebagian lagi ada yang berpendapat wajib. Ya. Ada beberapa hadis yang mereka bawakan yang menjadi hujah bagi yang mewajibkan dan yang tidak mewajibkan. Ya, seperti yang tidak mewajibkan mereka berdalil dengan apa hadis? Ya, barang siapa yang mandi, ya, barang siapa yang berwudu, fabi hawa nikmat. Man tawadda'a fabi hawa nikmat. Maka sudah cukup dan bagus. Pemerintah salah kalau sudah afdal dan barang siapa yang mandi maka mandi lebih utama. Mandi lebih utama. Nah demikian. Nah dari situ mereka berpendapat, mereka mengambil kesimpulan bahwasanya hukum mandi Jumat itu tidak wajib. Ya, nah demikian. Dan juga di antara dalil yang mereka gunakan adalah ya kisah yang terjadi antara Utsman dan Umar. Ketika Utsman datang, ya kemudian Umar bertanya kenapa terlambat? Ya. Nah, aku sibuk hingga aku tidak sempat ya apa-apa selain beruduk. Nah, begitu kata Utsman. Maka Umar mengatakan hanya berurut juga. Nah, begitu. Ya, jadi artinya apa? Ada dua keutamaan ter, eh, terluput dari Utsman yang dianggap oleh Umar di sini. Yang pertama apa? Terlambat datang Jumat. Kemudian yang kedua tidak mandi. Kalau nang mandi itu wajib, maka Umar akan menyuruh Utsman untuk keluar dan dan mandi karena wajib. Nah, demikian. Jadi Umar tidak menyuruh. Utsman untuk mandi. Hanya saja beliau mengherankan dua keutamaan yang terluput dari Utsman ketika itu. Tapi Utsman menyampaikan alasannya. Nah, hadis ini juga dijadikan dalil oleh pihak yang berkata atau berpendapat tidak wajibnya mandi Jumat, ya, uh, yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu tidak tidak wajib. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Jadi itu dia uh, apa namanya tinjauannya, ya tinjauan hukumnya. Wallahu a'lam Jadi itulah dia Ya, sebagian yang berpendapat wajib secara mutlak mereka berdalil dengan hadis ini. Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama berkaitan dengan merjumah nanti akan kita sebutkan di dalam buku Bulughul Marom ya sebenarnya. Yang pertama dia mewajibkan secara mutlak. Mutlak. Artinya apa? Baik sebelum Jumat maupun sudah Jumat. Mereka mengatakan bahwa mandi Jumat ini wajib karena harinya. Hari Jumat. Maka bila dia mandi nggak sempat mandi sebelum Jumat, maka dia harus mandi sudah Jumat. Ini pendapat Ibnu Hazm al-Zahiri dan kaum eh, apa namanya eh, ulama-ulama Zahiriyah atau kaum Zahiriyah berpendapat seperti ini. Sebagian mengatakan mandi Jumat itu wajib untuk orang-orang yang datang Jumat. Nah kalau mengacu kepada pendapat yang pertama tadi, maka musafirin yang tidak wajib Jumat juga harus mandi. Wanita yang tidak wajib Jumat juga harus mandi. Setiap mukallaf dan walaupun dia berhalangan datang, misalnya sakit, kan dia nggak datang Jumat. Orang sakit misalnya terbaring di tempat tidur, ya. Maka dia juga harus mandi. Semuanya harus mandi karena mandi itu berkaitan dengan hari Jumat bukan sholat Jumat. Yang kedua mengatakan ini yang mewajibkan secara mutlak ya, mereka berbeda pendapat juga. Yang mengatakan yang eh, yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa kewajiban ini berkaitan dengan sholat, yaitu wajib bagi orang yang mendatangi sholat Jumat. Bagi yang tidak mendatangi sholat Jumat, maka gugurlah kewajiban. Demikian juga bagi orang yang terluput sampai dia mengerjakan sholat Jumat, maka gugurlah, habislah waktu mandi Jumatnya. Nah ini adalah pendapat jumhur ulama ahli hadis. Imam Malik berpendapat seperti ini dan Imam Ahmad Bahir pendapat beliau juga seperti itu. Baik. Nah kemudian ada yang mengatakan ya, bahwasanya mandi Jumat ini tidaklah berdiri secara independen hukumnya. Artinya dia bisa bergabung dengan dengan mandi-mandi lainnya. Artinya seorang kalaulah dia tidak meniatkan mandi mandi Jumat, lalu dia mandi, maka itu sudah terhitung mandi Jumat. Sebagian mengatakan tidak ini adalah kewajiban yang berdiri sendiri nggak boleh digabungkan dengan kewajiban yang lainnya. Maka tidak boleh menggabungkan antara mandi Jumat dan mandi junub. Kenapa? Karena berbeda kewajiban. Nah demikian. Bagi ini adalah pendapat yang dipegang oleh Syekh Albani. Beliau berpendapat mandi Jumat itu berdiri sendiri, nggak bisa digabung dengan mandi mandi junub. Jadi kalau seorang junub jam 10 lalu dia mandi junub, sekaligus dia mau datang Jumat, maka dia nggak boleh dia gabungkan dua mandi ini. Jadi mandi dua kali. Baik, nanti Anda bisa lihat sendiri bagaimana apa namanya eh, perbandingan di antara para pendapat ini ya. Nah, jadi ya. Nah, jadi kalau dia junubnya jam 11, dia mau mandi, mandi dua kali, habis mandi, mandi lagi. Yang pertama untuk junub, yang kedua untuk jumat. Ini pendapat siapa lagi? Nah, kemudian pendapat yang lain mengatakan mandi jumat ini afdal, sunnah. Tidak wajib, sunnah. Sebagian mengatakan sunnah muakkad ditekankan. Ya, lebih ditekankan lagi sebagian mengatakan wajib bagi orang yang punya ilat untuk mandi. Contohnya orang yang kondisinya bau, dia wajib. Ya seperti pendapat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan wajib tidak bagi semua orang. Ya, bagi yang punya ilat seperti yang disebutkan dalam hadis asbabul wurud tadi, maka dia harus mandi. Misalnya orang yang bau dia baru bekerja bau, dia mau datang Jumat. Nah ini dia bisa mengganggu orang lain karena di situ adalah majelis Ya. Nah kalau dia datang dalam kondisi yang bau, kotor, maka ini mengganggu. Nah di sana ada dorongan untuk mandi. Ya, ada dorongan hukum untuk mandi. Nah ada ada ilat di sana untuk mandi. Nah demikian. Wallahu taala Jadi satu masalah harus dilihat dari semua sisi, dari semua pendapat dan alasan-alasan mereka. Nah kalau kita lihat dari satu sisi aja kan nanti kan jadi apa nah, ada seorang fanatik kan begitu ya? Wah, enggak menurut ulama fulan seperti ini harus seperti ini, nggak boleh yang lain. Ya enggak seperti itu. Banyak nanti masalah-masalah yang ya yang yang kita lihat hampir sama dengan masalah seperti yang, yang kita contohkan tadi atau yang ditanyakan tadi. Baik. Bagaimana dengan kaidah Hukum itu eh, diambil dari keumuman lafal, bukan dari kekhususan sebab. Nah ini ini ini kaidah. Ini kaidah tidak berlaku secara mutlak. Ini ada perinciannya. Kaidah-kaidah seperti ini, kaidah-kaidah usul seperti ini, ya nasihat bagi para penuntut ilmu yang belum belajar usul, jangan pakai kaidah usul. Uh, ini bahaya seperti ya seperti seperti yang ya, kebanyakan kita lihat Sebagian orang belum belajar usul dan belum mengerti maksud dari satu usul atau kaidah, lalu dia pakai kaidah itu. Seperti kaidah yang digunakan oleh orang-orang yang membolehkan ya demokrasi dengan apa? Dengan eh, apa namanya? Eh, apa namanya? etika eh, ah, bahafil dararain. Ya, memilih darurat yang paling ringan katanya. Ini ini kaidah. Kaidah itu harus ada penerapannya yang tepat nggak bisa di ya, apa namanya per, uh, digunakan ya seenaknya saja nah demikian seperti itu baik karena kenyataannya ekonomi para ulama menggunakan ini sebagai satu pendukung bagi kaidah eh, bagi apa namanya bagi pendapat mereka kaidah-kaidah seperti ini ya Bagian mereka mengatakan nah, tidak kita ambil kemutlakan lafalnya saja. Nabi mengatakan man ada man ata ada ulum afal yastazil. Mandi, nggak ada pilihan yang lain. Ya. Makanya saya katakan tadi, apapun pendapat yang terpilih, ya, itu harus memahami pendapat yang yang lain dari sisi pengambilannya. Ini keadaan digunakan oleh orang-orang yang menggunakan keumuman lafal. Ya. Menggunakan keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Ya, mereka mengatakan man ata ahadukumul jum'ah falyattasil. Man uh, apa namanya? Barang siapa yang datang Jumat maka dia harus mandi. Dia harus mandi tanpa melihat faktor-faktor lain. Ya, kita ini ada pendapat. Itulah salah satu pendapat di kalangan sahabat atau di kalangan ulama. Bahkan ada yang lebih lagi, mereka mengatakan lebih umum lagi, yaitu apa? Barang siapa yang mendapati hari Jumat, maka dia harus Mandi. Datang nggak datang. Jumat nggak Jumat. Dia harus mandi. Nah demikian. Itu juga mereka juga mengambilnya dari kaidah ini. Yaitu apa? Hukum diambil dari keumuman lafal bukan dari kekhususan sebab. Baik. Benarkah ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Abu Hurairah pernah dilarang oleh seorang sahabat untuk mengeluarkan hadis atau mengeluarkan hadis? Ya ada yaitu uh, Umar bin Khattab pernah apa namanya memberikan peringatan. Ya cuma ini tidak di apa namanya tidak di uh, uh, laksanakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah tetap menyampaikan hadis. Ya. Beliau mengartikan peringatan Umar itu sebagai suatu larangan umar itu sebagai suatu peringatan. Ya bukan suatu larangan. yang artinya dia tidak boleh menyampaikan hadis. Ya beliau tetap menyampaikan hadis buktinya ya sampai kepada kita banyak hadis dari Abu Hurairah. lah setelah larangan umar itu beliau tidak menyampaikan hadis, maka banyak hadis-hadis Abu Hurairah tidak tersampaikan. Jadi beliau tetap menyampaikan. Ya beliau ambil hikmah dan baru itu yaitu hati-hati di dalam periwayatan hadis. Seperti Umar, Umar bukan tidak banyak hadisnya, Umar banyak hadisnya, cuma beliau adalah orang yang sangat hati-hati. Dan beliau tidak mendapatkan keutamaan seperti yang didapati oleh siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat doa dari Nabi. Dan di samping itu Abu Hurairah juga selalu menyertai majelis-majelis Nabi. Ya, tidak sebanyak ya Umar bin Khattab yang juga berdagang. Yang juga beliau berdagang. Umar bin Khattab berkebun dan seterusnya. Pada sebagian sahabat Ya, sebagian muhajirin ada yang berdagang, sebagian ansar ber, berkebun. Jadi mereka tidak banyak menghadiri majelis-majelis Nabi sebanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah demikian. Jadi Umar berhati-hati karena beliau ya tahu bahwasanya beliau tidak banyak. Ya, seperti banyaknya hadis Abu Abu Hurairah. Nah juga beliau tidak mendapatkan keutamaan seperti utamanya Abu Hurairah di dalam meriwayatkan hadis Nabi. Beliau pernah didoakan oleh Nabi bahwasanya apa yang disampaikan kepada Nabi setelah itu tidak akan dia lupa. Nah, Apakah wiridan, yasinan, maulidan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin merupakan perbedaan dalam masalah fikih? Karena mereka mengatakan bahwa kegiatan tersebut memiliki dalil, terutama untuk maulid. Ini nggak ada di dalam buku fikih. Supaya itu tahu. Ini adalah perkara yang diadakan adakan oleh kaum mutaakhirin. Ya, imam-imam nggak ada yang yang menyebutkan masalah ini. Ya, yang menyebutkan masalah ini, masalah dan maulid dan yasinan, nggak ada. Ya. Ini adalah eh, apa namanya perkara-perkara baru ya bin'ah yang diada-adakan Ya, setelah turun para imam ya setelah turun eh, tabi, tabiin dan kurunnya para imam baik jadi itu bukan perbedaan dalam masalah fikih tapi ini adalah masalah bid'ah yang muncul akhir-akhir ini yang perlu di ya apa namanya diberantas ada yang Kemarin ada yang menyampaikan kepada saya, ada juga yang mengatakan bahwa Nabi itu maulid 52 kali dalam setahun. Berarti tiap minggu maulid katanya. Ya, udah gulu, apa namanya berlebih-lebihan. Ya, kalau antum mau tahu eh, sejarah perayaan Maulid ini ada buku itu apa namanya? Eh, eh, buku Bid'ah Hauliyah. Ya, Ritual Rasul Bid'ah dalam setahun. Nah, itu ada disebutkan itu panjang lebar ya, sejarah terjadinya Maulid ini. Dan saya juga mengisyaratkannya dalam secara singkat di buku itu bincang-bincang seputar eh, tahlilan, maulidan dan yasinan. Ya. Coba baca di situ. Yang mengadakannya adalah Bani Ubaid Al-Qaddar. Ya, Bani Ubaid Fatimiyin. Ya, orang-orang Fatimiyun yang mengadakan acara Maulid ini ya untuk satu tujuan yang buruk ekonomi bukan untuk satu tujuan ya, seperti yang di, untuk memenang nabi dan lain sebagainya di acara itu mereka mencaci maki sahabat ya lalu mereka berpesta pora mengumpulkan orang-orang sufi berdansa ya makan-makan secara mubazir itu awal awal awal apa namanya awal uh, uh mula ataupun asal usul perayaan <coughs> maulid jadi sama sekali bukan untuk mengenang apa namanya nabi ataupun apapun eh, mereka alasan-alasan yang mereka kemukakan itu nggak ada ya dan pelaksana awalnya adalah Bani Ubaid yang itu adalah Syiah kerjanya itu mencaci maki sahabat-sahabat Nabi mencaci maki Abu Bakar dan Umar itulah dia pengasas Maulid ya bukan pula seperti yang dituduhkan yaitu Salahuddin Al Ayubi bukan Ya, dia tidak pernah melaksanakan acara-acara seperti ini. Yang mengadakan adalah para muluk, para raja, ya untuk menghambur-hamburkan harta. Lalu mereka mengundang kaum sufi untuk menari-nari di dalam acara itu dari pagi eh, eh, selama apa namanya semalam suntuk. Nah seperti itulah dia dulu acara maulid itu, ya. Nah demikian. Jadi tidak lepas dari apa? Ya dari urusan perut kan begitu ya. Dan urusan bid'ah. Nah, lebih parah lagi apa yang dilakukan oleh Bani Ubaid. Ya, yang mereka mengadakan itu yang mengisinya dengan apa? Ya dengan eh, apa namanya? caci maki dan eh, apa namanya? laknat terhadap sahabat. Nah, demikian. Jadi itu bukan ikhtilaf. Jadi perbedaan juga bukan semua yang yang terjadi perbedaan di kalangan umat dikatakan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan di sana ada istilah yang muktabar, dan ada ikhtilaf yang ghairu mu'tabar yang tidak perlu diindahkan dan bukan ikhtilaf. Tolong jelaskan dalam jual beli harga yang layak tidak zalim. Harga yang wajar Apakah mengambil keuntungan laba 100 sampai 200% dari harga beli dibolehkan? <clears throat> ya tentunya tidak ada ketentuan khusus dari Rasulullah dari syariat berkaitan dengan berapa persen mengambil untung. Cuma ini dari sisi adab. Ya janganlah dia mengambil untung terlalu banyak. Ya, terlalu apa? Banyak. Terlalu besar. Hingga ini akan menyulitkan orang yang membutuhkan barang itu ya yang membutuhkan barang barang tersebut nggak bisa beli dia kenapa karena harganya melambung tinggi ya, dan seterusnya jadi ini ini dari sisi adab ekonomi nanti dalam bab jual beli juga kita akan jelaskan bahwasanya di sana ada faktor lain yang yang yang eh, di samping faktor hukumnya yaitu faktor etika etika dagang etika jual beli kadang-kadang ini yang dilupakan ya kalau eh, hukum-hukum eh, dagang mungkin sudah jelas tapi etika dagang ini yang sering di, dilupakan. Ya, etika dagang. Ya, salah satu contohnya adalah bersumpah dengan sumpah palsu. Kan begitu ya, berkata dusta. Jadi ya, dalam apa namanya berlaku curang dan lain sebagainya. Ini etika. Nah demikian. Bagaimana hukumnya orang yang suka mentahdir mentahdir-tahdir orang yang menuntut ilmu syar'i? Rasul dari mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Berarti apa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan beri dia apa? Taufik untuk mendalami agama. Ya, ini jalannya. Nah, kalau ada yang merintanginya, maka dia termasuk ya, Allah akan menjadi lawan baginya. Apa? Allah akan menjadi lawan baginya. Kenapa? Karena Allah menghendaki baik untuk orang ini dengan apa? Dengan menuntut ilmu fikih. Ya dengan mendalami agamanya. Lalu datang orang lain, dia menghalanginya. Ya dia menghalanginya. Nah, kira-kira antum tahu sendirilah bagaimana pandangan antum terhadap orang ini. Dia dia misalnya atau dia menghalang-halangi ya atau dia berusaha untuk mem mempersulit kan begitu ya. ya. Dan kadang-kadang meneror kan begitu ya. Atau mengajak untuk tidak apa? Untuk tidak menuntut ilmu. Nah ini antum tahu sendirilah bagaimana jawabannya. Dan apa yang pantas bagi orang seperti ini? Ya, apa yang pantas bagi orang seperti ini? Ya tentunya dia tidak menuntut ilmu pastinya, kan begitu ya? Nah demikian. Dan, ini sangat pembahasan perkara yang sangat serius di pendidikan Ta'azani Allah wa iya Ada sebagian orang yang ya apa namanya? lentur semangatnya menuntut ilmu karena apa namanya kita katakan? E, fitnah, kita kata fitnah. E, lebih tepatnya fitnah. Ya. E, dari sebagian oknum kita katakan dia mengatakan ngapain kamu belajar? Atau dia sibukkan dengan yang yang lain. Dia sibukkan dengan yang lain. Ya. Atau dia fitnah Ya, kita katakan eh, ikhwan Ya. Pukulan kalau dari musuh itu nikmat terasa. Kalau ahli bid'ah yang mukul kita seperti itu, nikmat terasa. Kenapa? Karena pukulan dari musuh. Paham bro? Tapi kalau pukulan dari kawan sendiri sakit, itu sakitnya sangat sangat dalam, ikhwan Lukanya juga sangat dalam. Nggak sama itu. Ya, jadi hati-hati langsung jangan menjadi orang-orang yang ya an sabilillah. Menghalangi orang dari apa? Jalan Allah Subhanahu. Ada seorang teman yang sudah bagus-bagus dia mau mau belajar kan begitu ya, mau menuntut ilmu, mau mengikuti program misalnya bahasa Arab, ya, kita buka program ulunuha kan begitu ya. Udah semangat dia, tapi dikendor-kendorkan semangat itu. Coba antum lihat sendiri. Sementara dia sendiri tidak ikut, dia sendiri tidak belajar. Cuma sebagian orang wah nanti saya belajar dengan orang lain yang yang lebih alim. Tunggu ulama datang. Ini ini subhat dari ini enggak ngerti dia ini metode dan tarifah menuntut ilmu. Itu subhat. Itu cuma apa namanya? Cuma alasan. Toh kalau mendatang ulama, dia juga nggak menuntut ilmu. Nah demikian. Ya. Dan tak kapan datangnya ulama dan kapan kira dia belajar juga enggak enggak jelas juga ya, itu itu. Nah demikian. Jadi hati-hatilah. Ya, janganlah kita apa namanya? Ya, menjelek-jelekkan majelis ilmu. Ini enggak benar, bukan itu. Jadi itu sangat tidak benar. Ya, untuk katakan ini majelis-majelis untuk mencari uang kan begitu ya. Nah itu ekonomikin Kalau itu dari musuh, musuh yang mengatakan seperti itu, itu kita bisa terima lah. Tapi kalau dari kalangan kita sendiri itu sangat menyedihkan, Pak memprihatinkan begitu. Lalu bagaimana orang bisa mendengar Bagaimana orang bisa apa? mengikuti manhaj yang benar, akidah yang benar, mengikuti sunnah. Ya, sementara majelis-majelis sunnah sekarang ini kan langka, langka. Nah yang langka ini kemudian antum fitnah juga. Ya kita katakan kita nggak minta-minta duit, itu itu salah. Kita cuma menganjurkan antum untuk ber. bersedekah. Bagi yang mau bersedekah silakan, kalau tidak ya sudah. Jadi jangan dikesankan kita ini kajiannya kajian minta duit. Itu fitnah konfidin dan hati-hati fitnah ini akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Hati-hati. Ini majelis, majelis ilmu. Dan kita antum tahu sendiri bagaimana perjalanan majelis ini. Ya, mulai dari buku satu buku selesai dan sampai kepada buku yang lain dan ini mau mulai buku yang baru. Ya. ya. Kalau ada kebatilan, antum sampaikan. Nah, kalau tidak, maka jangan jangan membuat apa? fitnah yang itu akan menghalangi manusia dari apa? Dari kebaikan. Ya, dari apa? Dari kebaikan. Nah, demikian. Tapi kalau antum merasa antum lebih pintar dan bisa mengajarkannya, silakan antum duduk di sini. Biasanya duduk di situ. Ya, karena sekarang ini ada orang yang merasa lebih pintar dari ustaznya kan begitu ya. Nah ya, kalau ada yang saya lihat ada yang antum lebih pintar, lebih fakih dan lebih alim, ya silakan antum duduk di sini biar ada yang nuntut ilmu kepada antum. Kan begitu. Bagaimana hukumnya memotong jenggot? Karena orang tua mengatakan jihad itu membuat orang takut. Ikhwanifidin Para ulama mengatakan Ridhan nas Ghayatun la sudra. Ya Kepuasan manusia adalah Tujuan yang tidak ada batasnya Kalau kita mengikuti kata orang Kata orang itu tidak selesai-selesai Nanti kalau antum sudah cukur, berarti ah, kamu seperti banci. Balik lagi. <laughs> kalau ngikutin manusia, kata manusia, nggak akan selesai. Ridho manusia, kepuasan manusia itu adalah ghoyatullah latudroh. Yang nggak akan bisa kita kita kejar, kita tidak akan kita bisa capai. Namanya kepuasan manusia. Nah, jadi jangan hiraukan hal-hal seperti ini. Dan juga Nabi mengatakan la ta'ata makhlukin fi maksiatil, khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tolaklah atau bantahlah, balaslah, berbicaralah kepada orang tua dengan pembicaraan yang ma'ruf, yang baik, penolakan yang baik. Nabi. Berapa tahun kita mempelajari ilmu fikih? Ilmu ini nggak ada limitnya, ya. Artinya nggak ada batasnya, ya. Berapa tahun anda belajar ilmu akidah? Wah saya sudah tamat. Kemarin sudah saya kita sampaikan. Wah, eh, saya sudah tamat buku ini dan ini. Sudah selesai itu? Belum. Terus, ya nggak boleh berhenti. Ya kalau ada antum ada kesempatan untuk naik tingkatan yang lebih tinggi, maka antum harus mengejarnya. Ya, narfa'u darajatin man nasya. Imam Malik mengatakan bil ilmi, kami angkat derajat bagi siapa saja yang kami kehendaki yaitu dengan apa? Dengan ilmu. Jadi naik derajat itu dengan apa? Dengan dengan ilmu. Maka setiap kesempatan, ingat setiap kesempatan yang antum bisa menambah ilmu antum, ya menambah derajat antum, kejar. Paham? Dikejar. Ada kesempatan peluang untuk naik lebih tinggi derajatnya, maka dikejar. Jangan disia-siakan. Jadi nggak ada limit tahunnya, nggak ada batas waktunya. Bagaimana hukum tarjih? Ya tarjih ini bagi para ulama. Dan kita mengikuti tarjih para ulama. Ya, tarjih para ulama. Nah, kemudian apakah wajib mengamalkan tarjih? Ya, pendapat yang kita sudah anggap rojih artinya kuat maka wajib di diamalkan. Talak berapa? Kalau kita rujuk kepada istri harus tidak kabul. Talak tiga. Ya, talak tiga itu harus nikah lagi setelah dia cerai dari suaminya yang terakhir. Kalau cerai, maka ijab kabul lagi. Atau talak rajai yang sudah habis masa idahnya, Talak rajai dan talak satu dan dua, kalau sudah habis masa idahnya, maka harus mengulangi pernikahan dengan ijab kabul. Atau talak talak tiga. kubro, kubra. natural kubra ya tolak eh, tolak eh, albata ya tolak tiga maka dia harus menikah kembali setelah istrinya itu berpisah dari suaminya yang terakhir. Ya, dan setelah mencicipinya itu setelah dukun, setelah jima. Adakah talak tiga langsung tanpa talak satu dan dua? Tidak, tidak boleh. Dan hadis Fatimah binti Qais tadi, beliau ditalak tiga, bukan langsung talak tiga. Beliau ditalak talak tiga, bukan langsung talak tiga. Artinya sudah melalui talak satu dan dua. Ya. Allah mengatakan at-talaqu marratan. Talak itu harus dua, dua kali. Talak harus dua, dua kali. Talak satu, talak dua. Jadi tidak sah langsung talak tiga. Nah kalau dia melakukannya maka terhitung talak satu. Ya kalau dia melakukannya maka terhitung talak talak satu. Bolehkah kita sholat lima waktu berjamaah di masjid yang jemaahnya itu rata-rata tarikat sufi, sementara kita tinggal di lingkungan mereka? Ya, kalau sufi ataupun tarikat mereka itu atau bid'ah mereka itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam, maka kita tetap wajib berjamaah, sholat berjamaah di belakang, di belakang mereka. Demikian. Adakah sholat qabliyah Jumat? Kalau dimaksud adalah qabliyah Jumat yaitu dua rakaat sunat sebelum Jumat maka tidak ada. Seperti dua rakaat zuhur. Itu tidak ada, Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi kalau yang dimaksud adalah sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat tanpa batas e, jumlahnya ya, sebelum imam naik mimbar, maka ini pernah diamalkan oleh e, Rasulullah dan para sahabat. Boleh. Nah demikian. Sebelum apa? E, imam naik ke atas mimbar. Apakah benar riwayat yang menjelaskan bahwa terjadi penawaran antara Rasulullah dengan Allah terhadap bilangan salat 50. Karena ada sebagian penjelasan bahwa bilangan 50 tersebut berarti Allah tidak tahu kemampuan makhluknya. Itu fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban menghapus syariat ya kemudian menurunkan syariat baru manan min ayatin au au nun fiha ya'ti biha Allah bi khairin minha wa misliha itu semua atas ilmu Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tetapkan kemudian Allah mansuhkan kenapa Allah mansuhkan ini ya kemudian setelah itu Allah tetapkan hukum yang lain nah itu semua atas ilmu Allah Subhanahu wa taala atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Syariat sendiri, syariat terdahulu, kemudian syariat sekarang itu berbeda. Apakah itu semua artinya Allah tidak tahu kemampuan hambanya ataupun makhluknya. Kemudian syariat itu diringankan. Ada nasib dan mansuh, ya. Ada nasib dan dan mansuh dan lain sebagainya. Nah, itu semua tidak menunjukkan Allah tidak tahu tentang kemampuan hambanya, tapi untuk satu hikmah supaya tahu bahwasanya sebenarnya kewajiban itu Allah ringankan bagi bagi mereka yang seharusnya seperti ini. Tapi Allah ringankan bagi mereka, artinya kita sudah banyak mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah tidak tahu kemampuan hambanya. Nah demikian, Ibnuddin. Azani Allah wa iyyakum Jadi Allah Maha tahu, ilmu Allah itu maha sempurna. Ya, tidak didahului dengan kejahilan ataupun kelupaan. Nah, jadi itu sama sekali tidak memberikan konsekuensi artinya Allah tidak tahu kemampuan makhluknya. Baik. Nah, ini yang terakhir apa-apa saja rukun mandi junub. Ya, rukun mandi junub yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membaca basmalah. Yang ketiga adalah mengguyur air ke seluruh tubuh. Itu saja. Disebutkan di dalam buku eh, buku-buku fikih ya itu bisa lihat atau baca di buku ensiklopedia fikih Ya, di situ disebutkan tiga rukun mandi junub. Yang pertama adalah dia berniat. Yang kedua dia baca bas basmalah. Yang ketiga dia meratakan air ke seluruh tubuhnya. Itu saja, itu rukunnya. Jika salah satu rukun tidak, tidak terpenuhi, maka mandinya tidak dianggap. Artinya dia di, tidak dianggap mandi junub, tapi mandi mandi biasa. Ya. ya, itu dia rukun-rukunnya. Baik. Ya. Itu sunnah, wajib. Tidak rukun. Ya, jadi itulah dia fungsinya pembedaan antara rukun, syarat, kewajiban supaya tahu kalau ini ditinggalkan maka dia membatalkan. Kalau ini ditinggalkan tidak membatalkan dan seterusnya. Kalau dia ada seorang dia berniat mandi junub, Ya, kemudian dia baca bismillah nyemplung. <laughs> Tuh nyemplung. Sungai kah atau kolam kah kan begitu ya. Dia junub ini. Ya, dia niat ya, ambil ancang-ancang pinggir kolam, bismillah, ada azhar gitu. <laughs> Tuh ya, muncul lagi. Enggak, tapi niatnya mandi junub. Dia baca bismillah, ya, dan dia nyemplung ke alam sah mandinya. Ya. Nah demikian. Dan kalau dia muncul naik, ya, udah basah semua kan begitu ya, karena nyemplung masuk, ya, ya maka dia sudah mandi mandi junub. Demikian. Allah. Hah? Wudhu wajib mandi, tidak termasuk rukun. Ya, artinya di eh, sunnah, sunnah Nabi, Nabi mandi, Nabi ber, ber apa namanya berwuduk sebelum mandi junub. Ya, itu sunnahnya, sunnah tata cara mandi junub sesuai dengan apa? Dengan kaifiat yang diajar oleh Nabi. Ya, paham maksudnya? Itu orang itu dia mandi kan gitu ya, e, mandi, eh, apa berwuduk kan begitu ya, dan ada menyisakan kaki dan boleh juga menuntaskannya Ya, kemudian baru apa? Mengguyurkan air ke seluruh tubuh, dimulai dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri kan begitu ya. Ada kaifiatnya. Cuma ini masalahnya masalah rukun. Kalau ditanya rukun, maka rukunnya itu. Nah, kalau dia lakukan rukun itu, masalah sah dan tidak sahnya mati itu tergantung rukunnya. Sama seperti salat. Sama seperti salat. Kalau dia meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban salat, sah salatnya. Sah. Ya, paling dia disuruh apa? Mengerjakan sujud sahwi. Tapi kalau yang ditinggalkannya rukun, kalau yang ditinggalkannya rukun, sah salatnya, tidak sah salatnya. Karena dia meninggalkan rukun. Misalnya dia meninggalkan ruku, dia meninggalkan sujud, dia meninggalkan takbiratul ihram. Kalau ada orang yang meninggalkan takbir dari berdiri ke rukuk, sah salatnya sah. Kalau ditanya sah ya, sah. Nah, disitulah pentingnya kita mengetahui ada rukun, ada dan ada apa? Dan ada e, wajib, ada sunnah, kan begitu ya? Ada yang mubah. Nah, demikian. Allah. Tolong jelaskan tentang sholat hajat dan sholat taubat. Adapun surat hajat ini tidak ada, yang ada adalah solat istikharah. Kalau kita menghadapi masalah apapun, hajat nikah, mau minang, mau membuka usaha, membuka toko atau apapun kan begitu ya, maka istikharahlah. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang ter terbaik. Adapun surat Taubah ini ada dalilnya. Silakan baca di panduan amal itu ada saya sebutkan di situ tentang salah satu sholat sunat yang bisa diamalkan adalah sholat taubat. Nah, lihat para hamba berbuat dosa dengan sebuah dosa kemudian dia beruduk dan mengajarkan sholat dua rakaat sesudahnya, ya maka dia akan diampuni dosanya. Baik. Jadi itu ada ada ada apa namanya ada hadisnya. Nah, sebagai ulama menyebutnya itu sebagai sholat taubat. Nah demikian. Itu sholat setelah orang itu berbuat dosa ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Nah, demikianlah iman fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, pertemuan kita yang pertama ini kita masih mem, apa namanya mengupas tentang seluk beluk ilmu fikih dulu sebelum masuk kepada buku bulughul maram.